ikhwah fillah warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqih wa rida nafsih wa zinata arshih Allahumma salli wa sallim rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila Al-Asatidatul Kiram, guru-guru yang mulia, Profesor Dr. Sudirman Abbas, Dr. Sunandar, Kiai Hadi Khodamul Kudus, semua guru-guru mulia sekali insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah. Ikhwah, tema kita kali ini hakikat zikir bersama Panglima Mujahidin Ayahanda Abu Jibril. Ya. Kelihatannya beliau sedikit membuat kita takut kalau belum kenal tapi kalau sudah kenal beliau, subhanallah, beliau itu penyayang, lembut. Cuma media saja yang mengesankan beliau seram. Ya. Tapi tidak di mata orang beriman. Kali ini beliau membahas tentang zikir. Bersama Qari kita, imam kita, ini imam besar Azikra, walaupun badannya kecil. Suaranya sangat indah. Surah Al-Ahzab ayat 41, 42, 43, 44.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 Dialah yang beri rahmat kepadamu dan malaikatnya memohon ampunan untukmu supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahayanya yang terang benderang dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman salam penghormatan kepada mereka orang-orang mukmin yang selalu berzikir kepada Allah pada hari menemui Allah dan ia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka Allahu Akbar. Nasihati kami, Ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la lah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rasuluh sallallahu alaihi wasallam ma'amila adamiyun amalan anjalahu minal adab min dikrillahi ta'ala Allahu Akbar ya Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tidak ada satu amalan satu aktivitas sehidup yang dilakukan oleh anak manusia yang paling banyak menyelamatkannya nanti pada hari kiamat dari siksa api neraka kecuali zikir kepada Allah. Sahabat bertanya wala jihad fisabilillah ya Rasulullah. Tidak jugakah jihad di jalan Allah wahai Rasulullah? Qala walal jihad fisabilillah. Tidak juga jihad di jalan Allah illa an yadriba sayfi hatta yang qati sehingga atau melainkan orang itu keluar berjihad dengan harta dan jiwanya lalu dia terputus lehernya tidak kembali yaitu mati syahid oleh karena itu para ulama memberitahukan kepada kita semuanya bahwa semulia mulia aktivitas hidup ialah zikir zikrullah dan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahmati Allah, ayat yang baru dibaca tadi indah sekali. Ya ayuhalladina amanu, hei orang beriman. Orang beriman kalau dipanggil oleh kekasihnya, pasti dia suka. Kekasihnya yang paling tinggi ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, katsira. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Tidak perlu dihitung. Zikirlah yang banyak. Satu ketiga Abu Darda ditanya oleh seseorang, "Wahai Abu Darda, kamu sudah sholat berapa rakaat?" Aku tak tahu. Ya, karena aku telah mendengar kekasihku berkata, man sajjada sajdatan barang siapa yang bersujud satu sujud rufi Allahu biha darajatan Allah akan mengangkatnya satu derajat dan mengampunkannya satu dosa padahal dia sudah sholat 150 rakaat tidak perlu diizin kita terpaku dengan jumlah zikir Allahu memang ada jumlah secara khusus tetapi ada yang tidak perlu dihitung biar Allah sajalah yang tahu berapa jumlahnya tentu yang khusus sudah ada garisan dalam sunnah Nabi iya. sallallahu seperti takbir ya ya iya 33 kali tasbih, puluh 33, takbir 33. Nah, itu yang khusus. Barang siapa yang berzikir membaca tasbih subhanallah 33 kali. Ya, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali disempurnakannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku Walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir sehingga jumlahnya 100 kali Allah akan hapuskan segala dosanya meskipun sebanyak buih di atas lautan oleh karena itu mari kadang-kadang ada mendengar ahli zikir di antara kaum muslimin. Dia mencibirkan ya mulutnya. Allah ahli zikir, zikir, zikir, zikir. Ketika orang itu seperti itu dia menghina Allah Subhanahu wa taala. Oh, Ayanda Abu Jibril berkata kalau orang ngejek-ngejek orang zikir dia menghina bukan menghina orang yang zikir tapi menghina Allah. Allah Akbar. Cuma sekalian rahmat Allah. Oleh karena itu saya menjumpai ayat Al-Quran tentang zikir sebanyak 187 ayat yang menerangkan 15 arti zikir. Arti zikir antara lain. Yang pertama Al-Quran. Yang kedua wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga Taurat dan Injil. Yang keempat sholat lima waktu yang kelima adalah sholat Jumat yang keenam adalah ya dakwah yang ketujuh adalah jihad dan selanjutnya 183 ayat menerangkan tentang zikir itu dan orang yang meninggalkan zikir pasti celaka dunia dan akhirat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman barang siapa yang berpaling dari zikir Barang siapa yang berpaling dari mengingatku Maka aku jadikan kehidupannya sempit Sempit bukan berarti tidak punya apa-apa Segala-galanya punya Tetapi tidak pernah merasa cukup Hartanya banyak, kuasanya tinggi Banyak simpanan Tapi tidak pernah cukup Sempit hidupnya Wa nahsyuruhu yaumal kiamati amat dan kami akan kumpulkan dia nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu dia protes. Ya Rab, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dahulu di dunia kan aku melihat. Tidak usah sampai hari kiamat nanti. Sekarang kita melihat tiba-tiba buta. Tanya enggak? Ya Allah, kenapa buta ya Allah? Allah menjawab kadalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Memang seperti itulah layaknya. Telah datang kepada kalian dahulu di dunia ayat-ayatku dibacakan oleh para ulama, para kiai, para ustadz, tapi kalian tidak peduli. Ya, oleh karena itu pada hari ini kalian tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman kepada seluruh orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون Wahai orang-orang yang beriman. Halo orang beriman. Jangan sampai kesibukanmu mengurus harta bendamu dan anak-anakmu melupakanmu dari menunaikan kewajibanmu kepada Allah. jadi penguasa nah, jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, dari wali kota dan sebagainya. Jangan sampai kekuasaanmu melupakan kewajibanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayah, jadi ibu, karena sibuknya mencari rezeki lupa dia menunaikan kewajibannya kepada Allah jika kamu sampai lupa melaksanakan kewajibanmu kepada Allah karena sibuk mengurus harta duniamu dan anak-anakmu kamu pasti akan merugi rugi di dunia rugi di akhirat dan sebenar-benar kerugian adalah di akhirat nanti satu ketika Rasul ditanya ya Rasulullah ceritakanlah kepadaku Inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya. Sesungguhnya syariat Islam itu banyak sekali, ajaran Islam itu banyak sekali. Aku seorang yang lemah, aku potensinya sedikit. fa'akhbirni beritahukanlah kepada aku bisyai'in akan sesuatu di dalam Islam itu atas Sufi supaya aku berpegang teguh kepadanya. Apa dia? Subhanallah ya zalu lisanaka rotban min dzikrillah. Ajaran Islam itu sangat banyak. Kalau aku lakukan semuanya aku tidak mampu ya Rasulullah. Tapi ajarkanlah bagiku satu di dalam Islam. Kalau aku pegang ini berarti aku pegang seluruhnya ya Rasulullah. Qala Rasulullah SAW. Rasul berkata, ya jaga jangan sampai ya lisanmu kering banyaklah zikir jadikan dunia ini majelis zikir bumi menjadi masjid, rumah kantor hotel menjadi musalla, meja kerja tempat duduk, tempat tidur, hamparan sejadah yang panjang. Bicara dakwah, diam zikir, nafas tasbih, mata rahmat, telinga terjaga, hati gerak doa, tangan sedekah, kaki kekuatannya adalah silaturahim. Hidupnya asyik menegakkan syariat Allah dan kesibukannya memperbaiki diri dan ia jaga lisannya terus basah dengan banyak mengingat nama Allah menyebut asma Allah carilah karunia Allah dan teruslah berzikir waftagu min fadlillah wazkurullah katsiran la'allakum tuflihun mencari karunia Allah mencari rezeki beraktivitas jangan putus dengan zikir bahkan jihad jangan putus zikir ya ayuhalladzina amanu idza laqitum bi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun Al-Anfal ayat 45 Bila kalian menjumpai orang-orang yang merangi kalian hadapi dengan segala kekuatan dan teruslah kalian berzikir kepada Allah niscaya kalian akan menang jadi semua aktivitas ada zikir terima kasih ayah sayang terbatas waktu tapi ini bukan saat